kan pegang dalan ya Jadi kadang tak wong oh. ini kan tak kayak aku kok lawannya jadi lima tak gak kerong di